قربه وثوابه الكلام على تخطي رقاب الناس ya Artinya pembahasan tentang tahati, melangkai. Tahati, ini melangkai. Iqab, jamak raqabah. Riqab jama' raqabah yaitu leher. Jadi melangkahi leher manusia. Ini hukum melangkahi leher atau pundak seseorang akan disebutkan pada pembahasan malam ini. Ini tahati al khabinnas Faedah yang pertama yukrahu tahati karahatan syadidah hukumnya makruh dengan makruh yang kuat wagila yahrum bahkan ada pendapat yang mengatakan haram wal murabbihi bihi tapi yang dimaksud makruh ataupun haram itu adalah melangkah melangkahi sampai leher sampai batas leher. Jadi kalau di bawah itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Dan ini masuk pembahasan melangkah sampai bat, sampai pada batas leher. Al murad bihi tahatti riqab. Hatta tuhadhiya rijluhu a'la mankibil jalis. Yaitu sekiranya tuhadhiya sejajar Sekiranya sejajar rijluhu kakinya. Rijluhu kakinya a'la bagian atas mangkibin nas, mangkibil jalis. Mangkib yakni pundak. <clears throat> pundak orang yang duduk. Jadi kadang-kadang kita sering melihat ya ada kakinya itu sampai pada batas pundak, melebihi pun pundak atau bagian atas pundak. Nah, itu hukumnya apa? Tadi sudah dibahas bahwasanya hukumnya makro. Tapi nanti perbu hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan-keadaannya. Jadi bisa makro, bisa nanti bahkan haram. Bahkan juga bisa menjadi sunnah atau wa wajib bahkan bisa juga menjadi wajib. Tapi hukum aslinya adalah makruh, karoha syadidah. Karena di situ ada iza. Tentunya orang yang dilangkai tidak suka kan? Ya, ketika seseorang dilangkai tentunya dia merasa direndahkan. Merasa terganggu. Karena sebab itu maka dihukumi makruh bahkan ada pendapat yang mengatakan haram. Bahkan dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man man eh, tahatta man tahatta riqaban nas wa fi riwayah man tahaq man tahatta riqabal muslimin faqad ittakhadha jisran ila jahannam yang artinya barang siapa yang melangkahi seseorang dari kalangan muslimin maka berarti dia sudah melangkah melangkai jembatan yang jembatan itu jalan menuju neraka jahanam. Ya, ini juga sebenarnya hawaid ya. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz man raqaba akhihi yang melangkai leher daripada saudaranya. Faqad ittakhadha jisran mumtaddan ila jahanam berarti dia sudah melangkai jembatan yang memanjang menuju neraka jahanam. Jadi artinya jangan lebih baik untuk dihindari. Jangan sampai kita melangkahi orang-orang. Kalau misalnya kita mau duduk di depan, ya hendaknya kita terlebih dahulu untuk dah datang. Jangan datang terlambat tapi mau duduk di depan. Ya, baik itu di waktu sholat berjamaah, ataupun juga di waktu sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat hari raya, atau waktu-waktu acara, acara walima, acara maulid, acara hon, ataupun juga waktu daras. Seperti sekarang, waktu daras. Ini semuanya masuk dalam pembahasan ini. Melangkahi, melangkahkan kakinya sampai kaki itu sampai pada batas bagian atas pun tunda Ini yang kita bahas sekarang ini maka tadi sudah dikatakan hukum aslinya adalah mak makro. Bikhilafi ma law kanat rijlul mari tamurru ala nahwi adudihi atau asfala minhu. Beda hukumnya kalau memang kaki orang yang lewat itu hanya melewati semisal tangannya aja. Adut. Adut adalah bagian tangan dari sikut sampai sampai pundak. Nah, ini namanya adut. Dari jari sampai sikut itu namanya sah said. Dari pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai sikut namanya saidun. Dan ini telapak tah, tangan yang dinamakan bahasa Arabnya adalah al-kaf. Ini al-kaf Ya, kalau ada orang mengatakan kepada kalian utik al-kaf, kamu mau aku beri al-kaf? Jangan katakan iya, itu berarti nanti ditempeleng. Ya, jadi orang Saudi mengatakan ini lo sautik al-kaf, aku akan berikan telapak tanganku. Berarti artinya dia akan mau akan mau nempeleng. Nah, ini kaf namanya. Kalau hanya jari namanya aso? Dan di bawah jari apa itu namanya? Bukan ini. Rohah bahasa Arabnya telapak tangan mencakup bagian jari dan juga ya, telapak tangan yang selain jari itu namanya roha. Ro alif ha ta rohatun bukan waw ya bukan roha. Kalau roha itu membaca kitab di pagi hari atau di sore hari itu roha. Ya dikatakan tarkur roha lauha atau hasrah. Meninggalkan roha adalah kerugi, kerugian. Nah, roha ini roha. Ya. Dan e, dari jari ini dinamakan apa? Usbu satu jari kan us usbu. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah melewati pundak. Jadi kalau hanya melewati tangan, jadi kaki orang yang lewat hanya sejajar dengan ta masih belum dihukumi tahati rikob. Belum dianggap tahati rikob. Au asfal minhu apalagi kalau lebih rendah daripada tangan. Fala karahata. Maka hukumnya tidak makruh. Isla yusamma tahatian karena tidak dinamakan tahat. Bal huwa masnunun. Bahkan itu dianjurkan, disunnahkan litahsiri sunnatin untuk mendapatkan sesuatu yang disunahkan kasofil awal untuk mendapatkan tempat di soft awal kalian boleh melangkah tapi jangan sampai batas pun bunda dan itu hukumnya sun sunnah dianjurkan untuk mendapatkan soft fadilah soft awal wal qurab minal imam atau dekat dengan imam fadilahnya tentunya lebih besar kalau seseorang sholatnya lebih dekat dengan imam daripada orang yang sholatnya lebih jauh. Oleh karena itu satu soft aja yang paling afdol adalah yang di belakang imam. Baru kemudian bagian kanannya. Baru kemudian bagian kirinya. Dan soft awal tentunya lebih afdol daripada soft kedua. kedua. Nah, untuk mendapatkan soft awal dianjurkan malah untuk tahap tirikhab Begitu juga untuk dekat dengan imam dianjurkan. Bahkan juga kita katakan dekat dengan mudarris. Untuk dekat dengan guru, dahulu zaman dahulu mereka berebutan untuk memilih tempat duduk yang dekat dengan guru mereka. Bahkan mereka sampai menaruh sejadah, menaruh rida sebagai tanda bahwasanya ini tempat sudah dipesan untuk digunakan sebagai tempat duduknya. Boleh itu. Begitu juga sholat berjamaah juga boleh. Sini juga ada ya <laughs> Tapi tetap itu berlaku kalau sebelum komat. Kalau sudah komat belum datang juga, boleh disingkirkan. Ya, disingkirkan pakai kaki. Jangan disingkirkan dengan diambil dengan tangannya. Karena kalau diambil dengan tangannya berarti masuk ke dalam tanggungannya. Ya, masuk dalam domanuh. Ini kalau ternyata setelah itu hilang, kalian harus ganti. Tapi kalau kalian geser aja, jangan diangkat misalnya hilang kalian tidak tanggung jawab tapi kalau sudah diangkat itu tanggung jawab kalian sama seperti lukotok kalian mendapatkan dompet di waktu kalian berjalan di jalanan kemudian kalian ambil dengan tangan kalian diangkat kemudian kalian balikkan wah tidak jadi ah biar anak balikkan jangan itu sudah masuk dalam tanggungan kalian dan kalian harus tanggung jawab kalau dikembalikan lagi ke jalan berarti kalian harus ganti rugi Nah, kalau sudah diangkat tanggung jawab kalian berarti apa? Harus kalian takrif, umumkan selama satu tahun penuh. Satu tahun penuh bukan setiap hari. Nanti seminggu pertama mungkin setiap hari dua kali. Pagi hari, sore hari. Seminggu dua minggu berjalan mungkin cukup satu kali sehari. Seminggu dua minggu berjalan mungkin nanti cukup dua tiga hari sekali. Mungkin nanti selanjutnya seminggu sekali sampai setahun. Nah, baru setelah tahun kalian boleh memilikinya. Boleh dianggap itu milik kalian. Kalau tidak ada yang datang untuk mengaku sebagai pemiliknya. Boleh kalian itu anggap sebagai milik kalian tapi tetap dengan niat kalau nantinya datang pemiliknya, ketahuan pemiliknya, tetap harus diganti. Tetap dengan catatan seperti itu. Jadi tapi kalian boleh memanfaatkan sudah dianggap hak milik itu. Termasuk itu yang dianggap kasab atau seseorang bisa memiliki lukotah kalau sudah diumumkan selama satu selama satu tahun. Jadi kalau sudah diangkat berada dalam tanggungannya. Jangan dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan lagi berarti dia wajib ganti rugi. Tanggung jawab nantinya. Tapi kalau hanya digeser, enggak. Kadang-kadang kan mungkin kita penasaran isinya berapa sih uangnya. Kita intip-intip dengan kaki tidak apa-apa. Jangan sampai diang wah cuma sepuluh ribu wah nang sepuluh ribu tarif satu tahun tidak ada manfaatnya itu mending kalau sepuluh ribu dolar kan ya lumayan tarif satu tahun masih ada hasil nah, tapi jangan diangkat kalau sudah diangkat berarti sudah menjadi tanggung jawab dan diharuskan untuk tarif selama satu tahun kalau kalian taruh lagi hilang kalian harus ganti nah ini juga demikian yang naruh sejadah di musola sof awal ya kemudian datang waktunya komat belum juga datang orangnya boleh disingkirkan untuk tidak masuk dalam tanggungannya jangan disingkirkan dengan diang diangkat tapi cukup, cukup digeser geser dengan kaki boleh sehingga tidak masuk dalam tanggungannya dia domannya dia ya ada mereka juga yang daras pun juga demikian boleh naruh tapi nanti waktunya darah sebelum datang juga boleh disingkirkan. Ya. Adalah dianggap dikatakan di sini sunnah bahkan kalau untuk mengisi soft awal, tapi tetap ini pembahasan masih pembahasan bukan tahati, yakni di bawah mangkip, di bawah pun pundak. Nah, di bawah pundak tidak dinamakan tahati, hukumnya bahkan sunnah litasil sunnatin kasofil awal wal kurub minal imam. Wal jidar, untuk dekat dengan jidar, untuk dekat dengan tembok. Kenapa kok dekat dengan tembok? Dekat dengan imam sudah ma'ruf, artinya mafhum, dianjurkan. Kalau dekat dengan tembok, dianjurkan untuk dijadikan sebagai satir. Kita dianjurkan kalau sholat, ya di situ ada satir di depan kita. Ini hukumnya sunnah. Bahkan hukumnya mak makruh kalau kita sholat tambah satir. Satir ini apa aja? ya boleh tembok boleh ya boleh uh, apa apa ya boleh tiang boleh juga sejadah tapi di situ yang muktamad tertib hukumnya wajib. Selama di situ kan ada tertib. Pertama tembok dan semisalnya seperti tiang. Kedua tertibnya adalah le, sejadah misalnya dan semisalnya. Ketiga tertibnya cukup dengan menggariskan walaupun tanpa ada tulisannya ya, digariskan gini. Sebelum sholat, kalau memang tidak ada tembok, tidak ada tiang, digariskan dengan jari kalian. Walaupun cuma dengan jari. Itu sebagai sah satir. Jadi kalau sholat tanpa satir, hukumnya mak makruh. Jadi enggak tidak makro seperti itu. Jadi kadang-kadang dulu kita hendak ngerti ada tamu dari Hadramut sholat kok ngambil bangku ditaruh di depannya. Kenapa kok bangku ditaruh di depannya? Nah itu hukumnya sun sunnah dan dianjurkan untuk menaruh sesuatu yang tingginya tingginya ya sulusa zira dua per tiga zi zira ini takriban dua per tiga zira itu syarat untuk tinggi sebagai sah kalau tidak kurang daripada sepertiga ziro tidak dianggap sebagai satir. Jadi bangku yang sepertiga ziro seperti ini kan tinggi, bangku itu insya Allah sudah cukup itu sepertiga ziro. Nah, kalau cuma sepertiga bukan sepertiga, walaupun dua per tiga, dua per tiga, dua per tiga ziro, tingginya dua per tiga ziro, bukan sepertiga ya. Kalau sepertiga ziro maka hukumnya tidak cukup untuk dijadikan sebagai sah satir. Dan syaratnya kedua juga harus dekat dengan satir tersebut minimal tidak lebih dari tiga zira. Satu meter setengah kira-kira. Tidak ku, tidak lebih dari satu meter setengah. Tiga zira. Jangan kalian tembok ini jadikan satir, sholatnya di sini. Jaraknya jauh. Tidak dianggap sebagai satir. Nah, ini dua syarat berlaku kalau memang satirnya adalah tembok dan semisal dan semisalnya. Jadi misalnya kalian dahulu sahabat radhiyallahu anhu kalau sudah sholat maghrib azan mereka berebutan. Berebutan apa? Untuk mendapatkan tempat sholat sunnah qabliyatan maghrib di belakang tiang atau di belakang tem tembok. Mereka berebutan cari tempat. Nah, ini dianjurkan dan disunahkan. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang melangkahi orang lain untuk mendapatkan dekat dengan tembok dan semisalnya maka hukumnya sun fa ingkaruhu wal anafa minhu ingkarun sunnah bagi siapa aja yang mengingkarinya marah ketika orang itu melangkahi ya temannya kemudian dia marah-marah berarti dia marah kepada sun sunnah. Kalau niatnya orang tersebut untuk menutupi soft awal, soft awal dan semisalnya tadi dekat dengan imam atau dekat dengan tem, tembok. Fa ingkaruhu wal anafa minhu ingkarun li sunnah. Wa man talaba ta'addud ma'ahu wa man talaba ma'ahu bi tarki dzalik falijahlihi talabat ta'addub bi tarki sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang menuntut agar orang lain beradab dengannya, jangan melangkah. Padahal niatnya melangkah untuk me mengisi soft aw, awal dan semisalnya tadi. Ya, berarti dia orang yang tidak ngerti, orang yang bodoh tentang adab dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adab dengan sunnah Rasul lebih kita dahulukan daripada adab dengan bukan rah dengan saudara kita memang perlu untuk adab, tapi yang lebih perlu lagi kita beradab dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yukra tahati riqabin nas. Makruh hukumnya melangkah sehingga melewati pundak-pundak atau leher-leher manusia walau litafriqatil ajza. Walaupun itu tujuannya litafriqatil ajza membagi juzuk-juzuk daripada Quran. Kadang-kadang mungkin baca mau baca khatam Quran itu ya. Dibagi-bagi satu juz satu juz itu Ya, kemudian orang yang membagi-bagi ini melangkahi orang-orang untuk membagi Quran-Quran tersebut atau jus-jus tersebut. Maka hukumnya tetap makruh walaupun tujuannya untuk membagi jus-jus tersebut. Oh, khir masjid. Atau tujuannya untuk tabkhir bakhara yubakhiru memberikan dupa bukhur yang memberikan wangi-wangian daripada dupa dan kemudian dia membutuhkan untuk melangkahi mereka manusia. Maka hukumnya tetap makro. Padahal tujuannya dia ya bagus. Agar masjid menjadi wah, wangi dengan dupa. Apalagi dupa juga dikatakan bisa mendatangkan malah malaikat ruangan yang ada dupanya. Insya Allah akan dihadiri malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala membawa rahmah tentunya. Oleh karena itu, salafus soleh suka dengan menghadirkan dupa khususnya jika ada tamu yang datang. Dihadirkan dupa. Dengan itu malaikat insya Allah akan hadir karena malaikat tentunya suka dengan wangi-wangian, suka dengan bau-bau yang harum. Ya, dan dupa terutama yang dipakai oleh salaf untuk mendatangkan mala malaikat. Ausagil ma atau bagi air, mungkin bagi kopi, bagi teh, bagi air sehingga melang. Ya, ya kalau bisa jangan sampai tinggi melangkahnya. Kan bisa. Jangan sampai pundaknya Ya, bisa ngelangkah sedikit atau bisa rusak dulu, rusak Ya, atau minta minggir sedikit lah. Jangan langsung oh, dari belakang oh, orang sampai kepalanya terbentur ke sana ke sini. Itu kan kurang ajar tuh. Man ada musliman fakat ada. Memang kita tidak enak juga dengan itu kan. Coba minimal rusak Ya, sehingga kita kasih jalan sedikit ini tidak ada pakai rusuk, kakinya bahkan bukan hanya di itu, tidak di atas kepala kadang-kadang. <laughs> itu itu berlabuhan itu. Itu yang bisa dikatakan mungkin ha, haram itu. Ausagil ma malam yarhabil hadirun alladzina yatakhattahum fi dzalik. Selama makruh tadi kalau membagi air, membagi jus-jus Al-Qur'an, selama orang-orang yang hadir itu Lam yarhab al-hadirun. Ya, tidak menginginkan orang-orang yang hadir ketika itu untuk mendapatkan apa yang dibagikan kepada mereka. Kecuali kalau mereka minta. Eh, akhirnya terpaksa melang melangkai. Mereka semuanya ya. Yang dilangkai ini termasuk memin minta. Untuk memberikan kepada orang yang meminta, maka perlu untuk dilangkai. Ya hukumnya tidak apa-apa. Karena mereka sendiri yang min minta. Ya, malam yarhab Wa illa falakaroha. Maka kalau mereka yang mengharap, kalau mereka yang meminta, maka falakaroh, maka tidak makruh lagi. Wala yukrata khatti li imamin lam yajid tariqan ilal mimbar. Begitu juga tidak makruh untuk melangkahi pundak-pundak mereka jika dia adalah seorang imam dan dia berjalan untuk mendapatkan soft atau tempat imam, tempat sholatnya imam, mihrab. Sudah makruh. Karena dia mau menjadi imam. Bahkan juga Rasul SAW pernah melakukannya. <clears throat> pernah juga Rasul SAW melakukan hal tersebut ketika Rasul SAW memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam sebagai wakil daripada Nabi Muhammad SAW. Saat itu salat subuh. Dan di saat Rasul SAW merasakan badannya lebih ringan, lebih enak, maka Rasul keluar di saat mereka masih baru melaksanakan takbiratul ihram. Ya, kemudian di situ Rasul melewati, tapi berdiri mungkin ya, tidak sampai melewati sampai pundak ya. Ala kulihal di sini artinya Rasul menerobos soft-soft mereka. Tapi tidak masalah karena beliau adalah roh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misal semisal ini untuk menjadi imam mungkin perlu melangkahi orang atau khotib misalnya ya perlu untuk melangkahi mereka untuk me menjadi khatib di atas mimbar maka hukumnya tidak mak makruh juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di waktu sholat asar selesai sholat asar Rasul sallallahu alaihi wasallam salam selesai salam Rasul tahu-tahu langsung berdiri tidak seperti biasa tidak seperti biasanya dan langsung menuju kepada atau ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam nah ketika menuju rumah Rasul kan rumahnya nempel dengan masjid di situ Rasul melangkahi pundak-pundak mereka Ya, di sini menunjukkan boleh karena tidak ada jalan lah lain sampai Rasul kembali pun melangkahi mereka juga. Rasul mengatakan, "Aku memang tahu kalian ini terheran-heran kenapa aku tergesa-gesa setelah sholat, setelah salam langsung pergi ke rumah, pulang untuk apa? Biasanya Rasul zikir dulu." Maka Rasul mengatakan, zakar tu tibran fi baitin." Aku mengingat ada satu bagian daripada emas yang aku sudah pes yang sudah aku siapkan untuk disodakohkan tapi lupa untuk di diperintahkan untuk dibagikan kepada orang yang menerima soda sodakoh. Ini begitu juga ini adalah anjuran ya ini hikmah bahwasanya Rasul menganjurkan kita untuk melakukan apa yang kita niatkan dengan segera jangan ditunda kita ada niat sodakoh segera kita ada niat zikir segera ya ada niat baca Quran segera untuk membaca al qur jangan kita tunda tuh tunda karena kita tidak tahu, bisa jadi hidayat ketika itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa jadi pikiran atau niat kita untuk berbuat baik bisa jadi menjadi hi, hilang. Marhaban bika ila azam salatu marhaban Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la wa asyhadu ولا يكره التحتي لإمام lam yajid tarikan ilan mimbar tidak makruh bagi imam tahati kalau memang dia tidak mendapatkan jalan menuju mimbar atau mihrab illa bitahati kecuali dengan melangkah wala liman uzina lahu fihi juga tidak makruh kalau sudah diberi izin nah, kan yang kita katakan tadi rusah rusah oh, eh, fadal fadal melangkah dia sudah ada i lahayaan tapi izinnya jangan karena malu terpaksa atau malu atau terpaksa izinnya memang dari ha kalau tahu dia memberi izin foto-foto tapi dalam hati kurang ajar orang ini ya berarti hukumnya makruh ya tetap hukumnya mak wala liman yutasama bitahatihi nah ini bisa jadi dinisbahkan kepada kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak makruh bagi seseorang yang melangkah kaki kakinya, melangkahkan kakinya di atas pundak mereka, jika mereka biasanya memberi maaf. Kenapa kok biasanya mereka memberi maaf? Lisolahin. Karena orang yang melangkah tadi, orang so, soleh. Jadi karena beliau adalah orang yang soleh, beliau ada orang-orang yang alim, beliau ada orang-orang yang terhormat, sehingga orang yang dilangkahi pun pasti akan di ridho. Maka hukumnya tidak makruh. Oman sibin atau kedudukan, dia punya kedudukan, Ya, mungkin ah, kedudukan apapun. Au jahin. Sama, kedudukan juga. Ma ilmihim biridahum. Tapi tetap sekiranya mereka diketahui kalau mereka ri ridha. Wala liman tan agid bihil jum'ah. Begitu juga tidak makruh bagi seseorang tan agid bihil jum'atu yang Jumat salat Jumat akan menjadi sah dengannya. Empat Jumat Jumat harus adatnya berapa? 40 orang. Ini 40 orang harus sholat Jumat sekaligus harus mendengarkan khutbah. Tidak boleh kurang daripada 40. Yang sholat dan yang mendengarkan khutbah. Nah, misalnya ada orang di antara 40 ini, satu orang di antara mereka sholatnya di luar, tidak ada tempat, tidak dapat tempat di dalam. Sehingga dia tidak bisa mendengarkan khutbah. Untuk mendengarkan khutbah dia masuk. Untuk masuk dia melang maka hukumnya tidak mak wala yasma'ul khutbah illa tahati bal yajib alaihi tahati hinaidin nah disitulah menjadi wajib karena kalau tidak melangkah untuk mendapatkan tempat sekiranya dia bisa mendengar khutbah ya nantinya mereka sia-sia jumatannya akan menjadi tidak karena dia tidak dengar wala yukrah tahattil jalisin idha kanu abidan lahu begitu juga tidak makruh melangkahi orang-orang yang duduk kalau mereka orang-orang yang duduk ini adalah budak-budaknya sendiri budak bu budak-budaknya sendiri yang dilangkahi awal auladuh atau anak-anaknya sendiri yang dilangkahi wa kada idha kanu qaidin fi mamarinas begitu juga tidak makruh melangkahi orang-orang yang duduk kalau mereka duduknya di tempat jalannya orang oh duduk di tangga, duduk di tempat jalan, ya, maka hukumnya tidak makruh untuk dilangkahi yang salah. Ya. Yang ketiga, hasilu ahkamit tahati. Kesimpulan daripada hukum melangkahi orang-orang annahu yajibu bisa menjadi wajib in tawaqqafa sihatul jum'ah ilaih. Menjadi wajib kalau bergantung kepadanya sahnya sholat Jumat. Itu tadi contohnya sudah disebutkan. Wa illa fayahrum ma'at ta'azi. Dan hukum kedua menjadi haram. Ma'at ta'azi kalau bisa menyakiti dan mengganggu orang lah. Ya, sebagaimana kita katakan tadi. Kalau sudah berlebihan membuat orang lain terganggu dan marah. Maka hukumnya bukan makruh lagi. Malah hukumnya menjadi ha. Wa yukrah. Dan menjadi makruh ma'a furjatin. Dengan tanpa mendapatkan furjah Ya, furja ini ruang yang kosong untuk bisa digunakan sebagai do, duduk. Wa yundabu ma'al furja al-khariba. Dan hukumnya sunnah untuk melangkahi orang-orang yang duduk untuk mengisi furja ruang yang kosong al-kharibati tapi tidak ja, jauh dekat. Liman lam yajid maudian. Bagi orang yang tidak mendapatkan tempat. Jadi misalnya masuk ke musola, tidak ada tempat di belakang, padahal dia ya, terlambat datangnya, tapi dia melihat ada di tengah yang ko kosong. Nah, untuk mengisi tempat tersebut hukumnya tidak makruh kalau tidak terlalu ya jauh. Wa fil ba'idah liman raja saddaha wa lam yajid maudian. Bahkan juga sunnah tetap kalau tempat tersebut tempat kosong tadi itu jauh sekalipun liman raja saddaha wa lam yajid maudian untuk seseorang yang diharapkan bisa menutupi ruang kosong kosong tersebut dan dia tidak mendapatkan tempat yang lain. Wa khilaful aula menjadi khilaful aula fil qariba Bagi tempat kosong yang dekat tapi sebenarnya wajadah maudian tapi sebenarnya dia mendapatkan tempat yang lain tidak perlu mengisi tempat yang kosong dengan melangkah melangkahi orang-orang enggak wafil ba wafil baidati mana tadi wa fil fila wa lam wa khilaful aula fil qariba liman wajada mau wa fil ba'idati dan dia melangkah untuk mendapatkan ruang kosong yang jauh liman roja saddaha untuk seseorang yang dianjurkan atau diharapkan menutupi ruang tersebut wa wajadah maujian dan dia mendapatkan tem tempat wa yubahu fi hadhihi dan mubah hukumnya fi hadhihi liman fi hadhihi ini Tadi tempat yang kosong tapi jauh. Liman lam yajid maudian bagi seorang yang tidak mendapatkan tem. Qalahul bujairimi fahiya sitatu aksam. Jadi kesimpulannya ada enam bagian. Allah alam. Sekarang istikhlaf. Al-kalam alal istikhlaf. Istilaf artinya alif sinta litolab. Intolabul khilafah. Ini artinya meminta orang lain menggantikan ini istikhlaf meminta orang lain menggantikannya. Nah, ini bisa terjadi di waktu sholat ataupun juga bisa terjadi di waktu khutbatul jum Jum'ah. Jadi di waktu tengah-tengah khutbah Jumat misalnya batal khutibnya bah batal. Hukumnya kan tidak sah kalau diteruskan. Nah, boleh apa tidak diganti dengan orang lain? Dan kalau diganti orang lain bagaimana hukumnya? Apa harus mengulang dari awal apa boleh diterus Begitu juga kalau misalnya setelah selesai khutbah batal. Selesai khutbah khutibnya dan padahal khutib ini yang akan menjadi imam kan yang sunnah begitu yang menjadi khutib, yang sunnah menjadi imam jangan mengganti kepada orang lain nah ketika selesai khutbah dia batal gimana hukumnya? Apa boleh diganti dengan orang lain untuk menjadi imam? Itu ada mulahadah, itu ada ilmunya, tidak sembarang Ya, kalau tidak ngerti bisa jadi ada terjadi kesalahan di situ. Begitu juga ketika sholat, mungkin sering ketika sholat kan, di antara mereka mungkin ada imamnya yang bah, batal, kemudian diganti orang lain, hukumnya bagaimana? Di sini kita akan membaca kerinciannya. Ya. Hasilu, kesimpulan daripada mas'alatil istikhlaf. Annahu idha kharajal imam, Anil imamah, jika imam keluar daripada imamah, tugasnya dia sebagai imam, binahwi ta'akhurihi anil ma'mumin. Karena dia mundur dari tempatnya dia dan bergabung dengan yang lain. Ini pernah terjadi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Sosam datang di awal, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur mundur. Kemudian diganti oleh roh, Rasul. Jadi artinya Sayyidina Abu Bakar meminta Rasul menjadi gan, ganti sebagai imam. Binahwi ta'ahu imam. Au anis Atau bukan dia keluar dari tugasnya dia sebagai imam. Tapi dia keluar dari sholat. Jadi dia bukan tetap. Tadi kan tetap sholat. Tapi diminta diganti oleh orang lain sebagai imam. Tapi di sini anis sholah keluar daripada sholat. Kenapa? Binahwi hadas. Karena semisal hadas. Dan ini mungkin yang sering terjadi. Walau andan. Walaupun. Walaupun hadasnya sengaja. Walaupun menggantikan orang lain daripada tugas sebagai imam juga dilakukan dengan sengaja. Mau sengaja, mau tidak disengaja hukumnya sah, sama. Fastakhlafa. Kemudian dia meminta mengganti orang meminta orang lain untuk mengganti. Fastahlafa huwa. Siapa yang meminta mengganti? Huwa dia. Awil makmumun atau bisa jadi orang lain yang menjadi makmum. Jadi mungkin imamnya hadas keluar dari sholat tanpa menentukan siapa yang mengganti. Jadi akhirnya makmum yang menentukan. Makmum sudah geser-geser. Hmm. hmm. Jangan pakai ngomong ya. Ah, nanti ya yang ganti ya. Jadi pakai isyarat di sini pakai isah syarat. Aubadum bukan harus semua makmum atau boleh salah satu di antara mereka mereka memberi syarat untuk mengganti imam yang batal. Solihan lil imamah, mengganti ya mengganti orang diganti dengan orang lain yang solihan lil imamah yang dia memenuhi syarat untuk menjadi imam ya. <clears throat> Jangan nanti ada jamaah yang <clears throat> sholat berjamaah di situ ada laki-laki perempuan batal imamnya diganti dengan peram kasihan laki-laki laki-lakinya akhirnya jadi bah batal ini nah, jadi yang pantas dan memenuhi syarat untuk menjadi i, imam autaqaddama binafsi atau bahkan juga tanpa ditentukan oleh imam untuk menjadi gantinya tanpa juga ditentukan oleh makmum taqaddama binaf maju dengan sen apa hukumnya? Jaza tarotan. Kadang-kadang hukumnya bu bal wajaba. Kadang-kadang menjadi wamtana'a. Kadang-kadang menjadi dilarang. Artinya ha haram. Jadi kapan boleh, kapan wajib, kapan mungkin akan sebutkan setelah ini. Wala yustarat an yakuna al-khalifatu muhaziyan imam. Dan di sini yang mengganti imam tidak harus posisinya sejajar dengan imam. Biasanya mungkin ya, yang mengganti imam adalah yang tepat di belakang biasanya. Ya, makanya biasanya yang di belakang imam tepat itu ya hendaknya sesuai dengan keadaannya dia pantas atau tidak untuk menjadi imam. Jadi jangan sembarangan. Jangan nanti anak kecil ditaruh di belakang imam persis Akhirnya imamnya batal. Anak kecil ini maju bingung akhirnya kan. Tidak ngerti dia. Kalau di Hadramun dulu, soft awal semuanya orang-orang yang mufti-mufti semuanya. Mufti bukan ulama-ulama biasa, bukan alama ya. Mufti harus hafal Quran, yafat al-qawaid Arabia, yafat mazahib arba'ah semuanya. Mufti, soft awal. Imamah-imamah besar-besar. Hmm. Bukan imamahnya besar aja, tapi maksudnya apa romes ya ini apa romes jadi simbol nunjukkan dia orang ah di Hadramut kan gitu di Hadramut kalau tidak pakai imam kalau sudah pakai imam nunjukkan berilmu walaupun tidak mufti ya minimal ya orang yang banyak ilmunya makanya di Hadramut kalau tidak punya ilmu biasanya tidak pakai imamah ya kecuali kalau sudah besar sudah tua ya atau mungkin minimal dia sudah menikah kalau masih muda-muda, mereka punya kebiasaan tidak pakai imah, imamah. Kecuali kalau orang A, alim. Itu di Hadramut. Jadi kalau sudah zaman dahulu, itu mm, soft awal. Bahkan ya soft awal eh, semuanya itu soft awal mufti semuanya. Jadi kalau zaman dahulu, zamannya Habib Abdurrahman Asgaf segaf aja. Ya, zaman Habib Abdurrahman zaman Habib Salim, Syekh Salim Fadl, Ba Fadl. Itu di tarimnya aja 300 mufti yang ada di tarimnya aja. Sehingga mereka itu kebingungan kalau mau tanya ada masalah bingung mau tanya kepada siapa. Karena apa kebanyakan kebanyakan mufti. Seperti kita bingung juga sekarang kan zaman sekarang. Mau tanya sama siapa? Karena apa? <laughs> Kekuranganmu mufti. Itu bedanya. Jadi beda-beda dikit aja. Dulu kalau di Masjid Al-Muhdornya aja, di tangga-tangga majelis sore hari, itu minimal 10-7 orang itu wali min awliyaillah. Yang majelis. Di mas, tangganya Masjid Muhdor. Belum masuk masjidnya ini ya. Sore hari majelis. Di pasarnya juga demikian. Kaminal aulia di pasarnya. Bahkan kita pernah cerita, Ya, seseorang yang ditipi wasiat ya, kamu mau masuk tarim, anak wasiatkan dengan titipan. Titipan ini ente berikan kepada orang yang pertama kali ente jumpai setelah masuk kota tarim. Masuk kota tarim. Penasaran siapa yang pertama kali dia jumpai? Dan ternyata yang pertama kali jumpai adalah seorang tentara. Waduh, pikirnya tentara ini. Biasanya ya, ya identik biasanya sifatnya oh, kejam inilah. Gak pantas ah lebih baik siapa tahu nanti ada ya orang yang soleh, ada orang yang pantas, miskin. Dilewati tentara itu. Ketika dilewati, heh, titipan, lupa ente katanya. <laughs> Jadi dikasih oleh tentara tersebut. Bukankah sudah henti diperintahkan untuk diberikan kepada yang pertama kali kamu jumpai? Aku pertama kali yang kamu jumpai. Ini tentaranya ini wali-wali gimana ini? Polisinya di Hadramut wali. Di pasar juga demikian. Kasir minal aulia. Jadi di Siba aja pernah seseorang ingin membuktikan betul apa ndak orang wali. Bahkan dikatakan sebagian oleh mereka minimal 40 orang wali yang ada di Siba Minimal 40. Dia ya hitung-hitung. Satu, dua dengan tasbihnya. Yang model-model orang wali kan ketahuan biasanya. Kelihatan ya orang soleh baca kitab, baca Quran. Ini pakaiannya apa. Mungkin wajahnya bersinar, bercahaya satu, dua, tiga. Terus ada sampai pada seseorang yang di pasar ragu dia nih, dia dihitung enggak, dihitung enggak. Eh, eh hitung-hitung gerakan tasbih kamu itu. anak termasuk di antara orang wali katanya. <laughs> Ini di kasaf Ternyata betul-betul banyak memang di pasarnya aja. Makanya sawari tarim syekh liman la syekhala. Ya, bagi orang yang tidak punya guru di jalanan tarim sudah bisa dijadikan sebagai Abdullah bin Husain bin Tahir ketika dia berpamitan, bukan berpamitan sebenarnya dia tidak boleh untuk keluar. Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudaranya Habib Tahir dan ponakan-ponakannya, saudara-saudaranya yang lainnya itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkaran rumah mereka. Jadi sudah dibatasi rumah mereka dikasih pagar, anggaplah seperti pondok ini. Itu tidak boleh keluar dari batas itu. Jadi ya, kalau be, <clears throat> mereka keluar ketahuan, mereka akan dipukul. Itu loh, sudah menjadi tradisi semenjak zamannya Habib Alwi. Ya, Habib Alwi bin Sayyidina Muhajir Allah bisa. Ya, di Habib Alwi bin uh, bin Ubaidillah bin Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Sayyidina Alwi saudaranya, Sayyidina Basri, Sayyidina Jadid. Tiga orang bersaudara ini. Tapi Sayyidina Basri dan ya, Habib Basri dan Habib Jadid tidak punya keturunan. Hanya Sayyidina Alwi aja yang punya keturunan. Dan keturunan sekarang ini sampai sekarang semuanya dari Saib Alwi ini Sayyidina Alwi. Makanya dikatakan Alawi Alawiin karena semuanya keturunan berasal dari beliau. Andai kata beliau tidak ada, tidak ada Alawiin. Ya, dari uh, Alwi bin uh, Ubaidillah bin Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin bin Isa. Itu masih dari zaman beliau uh, itu sudah dikasih pagar yang tidak boleh keluar dari pagar tersebut. Karena mereka takut kalau keluar bermain dengan orang lain mungkin akhlaknya tidak sama, mungkin cara berpakaiannya tidak sama, cara penampilan rambutnya tidak sama, sehingga akan tertular ya dengan apa yang mereka lihat menjadi orang-orang yang tidak baik nantinya. Kecuali kalau sudah besar, dewasa, sudah betul-betul mantap akhlaknya, mantap imannya, sirahnya, baru diizinkan untuk keluar. ini ya, Habib Abdullah bin Hussein pernah keluar tanpa izin. Syarat ya, kalau sekarang di pondok apa? <laughs> Insya Allah tidak ada yang syarat ya. Jadi syarat ditarik, ditarim ya. Keluar ke pasar. Kenapa dia kepingin melihat ketika itu ada sapi yang disembelih? Karena zaman itu kan jarang ada sapi di. Jadi kalau ada sapi disembelih, mereka rame untuk non nonton. Termasuk masih kecil ini ya, Habib Abdullah bin Sulaim Tahir. Akhirnya yang tukang jagalnya ini tahu kalau ada Habib Abdullah bin Sulaim Tahir di situ. Lihat ini bagaimana tukang jagalnya ini. Setelah selesai disembelih, dipotong-potong dagingnya, dia pesan kepada Habib Abdullah bin Husain. Ya walad, tolong ini kasih ibu inti ya. Titip kasih ibu inti. Kasih ibu sama ibunya pulang. Ini ada orang yang titip. Ditanya dari mana di pasar. Itu bukan tujuannya untuk memberi daging. Tapi tujuannya untuk memberitahu bahwasanya kamu telah melanggar keluar dari rumah menuju ke bah. Ngasih nasihat seperti itu. Jadi peduli kalau kita kan tidak peduli dengan itu. Orang melanggar, orang maksiat, biarkan. Sudah bukan urusan anak. Tapi di mereka, di Tarim, mereka sangat peduli satu dengan yang lain. Jadi ketika ada anak kecil keluar, khususnya minal alawin, keluar tanpa izin seperti itu, sendirian di pasar, dikasih. Biar tahu ibunya kalau dia sudah ke, pa, ke pasar. Ya tadi. Nah itu dia di pasarnya, apalagi kalau di masjidnya, apalagi tempat ibadah ibadahnya. Jadi dianjurkan minimal kalau sekarang tidak soft awal minimal yang di belakang imam harus ngerti tentang fi minimal fikih yang dimaksud adalah fikih solat karena ini berkaitan dengan solat. Ya, harus ngerti minimal fikih solat. Makanya yang dikatakan bahwasanya yang menjadi imam yang paling berhak adalah yang paling fagih. Di sini paling fagih artinya fikih solat. Tidak harus paling fagih munakahan bab nikah, bab faraid, bab kan ada sebagian gitu bab muamalah fagih. Bab nikah tidak ngerti apa-apa. Ada yang banyak bab nikah, masya Allah hafal luar kepala. <laughs> Giliran tentang warisan dia tidak ngerti. Jadi yang dimaksud di sini adalah fikih tentang sholat. Siapa yang paling fagih tentang sholat, dialah yang berhak untuk menjadi imam. Dan hendaknya yang di belakang khawatir terjadi sesuatu terhadap imam, imamnya mungkin bisa jadi batal, atau mungkin imam lupa tentang sesuatu tertentu dalam sholatnya, maka yang di belakang imam bisa mengingatkan atau bisa menjadi penggan penggantinya. Ya, oleh karena itu, ya tapi tidak harus di sini jadi dikatakan tidak harus yang mengganti imam tepat yang berada di belakang imam boleh yang lainnya. Yang tadi dikatakan sini, nah, ini layus torat an yakun al khalifah muhadian imam, tidak harus yang mengganti imam itu orang yang sholat sejajar dengan imam di belakangnya wala an yataqaddam alal ma'mumin bahkan yang menjadi gantinya imam tidak harus maju di atas di depan orang-orang atau di depan mak boleh dia tinggal tetap di tempatnya dia mungkin hanya maju sedikit tidak apa-apa agar ketahuan kalau dia sebagai penggan hanya tidak harus dia pergi ke depan ke tempatnya i imam tidak harus wala an yataqaddam bal yundab tadi tapi hukumnya eh, sunnah agar diketahui biar makmum tahu kalau dia adalah penggantinya Nah ini sekarang kita mulai pembahasan tentang istikhlaf. Pertama yang dibahas adalah istikhlaf fil jum jum'ah. Membahas tentang istikhlaf fil jum'ah. Syartuhu. Syaratnya. Ini syarat istikhlaf fil jum'ah maksudnya sholat jum'at ya. Bukan khutbah. Nanti khutbah di akhir. Nah sekarang istikhlaf fil jum'ah. Artinya kalau imam jum'at itu batal. Atau mungkin ya batal lah atau mungkin keluar dari tugasnya dia sebagai i, imam dan mengganti orang lain. Maka hukumnya boleh tapi dengan sah, syarat. Apa syaratnya? Ini. Syartuhu an yakunal khalifatu muqtadiyan bil imam qabla khurujih. Yang menjadi ganti ini sudah menjadi makmumnya. Dalam arti sudah takbiratul ihram. Jadi setelah imam takbir dia sudah takbir, berarti sudah menjadi makmumnya qabla khurujih sebelum imam itu keluar dari salatnya. Ya, ini satu syarat ini ya. Dan di sini mungkin akan disebutkan nanti termasuk syarat yang paling penting hendaknya yang menjadi oh, itu kalau kalau belum mulai solat nanti kalau belum mulai solat, kalau belum mulai solat, ya kemudian imam batal setelah khutbah kemudian minta orang lain menggantinya Nah, yang mengganti imam untuk menjadi imam, yang mengganti imam untuk menjadi imam dalam sholat Jumat tersebut harus yang mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Nah, itu yang penting. Karena kadang-kadang misalnya ada orang yang datang terlambat. Mungkin musafir terlambatnya mungkin karena musa. Tapi orang ini orang terhormat, ustadz atau kiai atau habib. Sehingga ketika dia datang di khutbah kedua, khatibnya turun dari mimbar, dia mempersilahkan untuk menjadi imam. Maju ini. Jadi imam sholat Jumat. Maka hukum Jumatnya mereka tidak sah. Karena dia bukan orang yang pantas untuk menjadi pengganti. Karena tidak mendengar khutbah dari aw. Harus yang mendengar khutbah. Nah, dan itu pernah terjadi soalnya. Nah, jadi yang menjadi ganti kecuali kalau dia sudah ada dari semenjak awal khutbah sudah ada mendengar khutbah maka boleh menjadi penggan pengganti. Yang sebut-sebutkan nanti. Jadi pertama, syarat di sini harus sekiranya khalifah tersebut sudah menjadi makmumnya sebelum imam itu keluar dari sholatnya. Wa an la al ma'mumun biruknin qawliyin au fi'liyin dan hendaknya makmum-makmum tersebut yang di belakangnya belum melaksanakan rukun sholat belum menjalankan melakukan rukun solat yang kauli atau yang fi'li. Au yam dia zamanun ya sa'urukna Atau walaupun tidak melakukan rukun kauli ataupun fi'li, tapi hendaknya belum melewati satu zaman ya sauruknan yang cukup untuk melaksanakan satu rukun daripada rukun-rukun solat, Cukup untuk melaksanakan satu rukun daripada rukun-rukun solat, Ya artinya satu zaman yang cukup untuk membaca subha Subhanallah. Nah, ini ya. Wala talzamuhum niyatul iktida dan tidak diharuskan atas mereka untuk niat iktida, niat menjadi makmum bil khalifah mutlakon. Untuk menjadi makmum dengan orang pengganti ini mutlakon secara mutlak. Fa farad bagaimana kalau misalnya di antara mereka semu atau semuanya Fa'inin farad kulluhum kalau semuanya mereka misalnya sudah melakukan rukun biruknin sudah melakukan rukun daripada rukun solat fa'inkana firok atil ulah. ula kalau itu terjadi di dokaat pertama batalat hukumnya batal nah sekarang kenapa kok batal jadi kan kita katakan tadi syaratnya syarat pertama tadi yang menjadi pengganti dalam sholat Jumat ini ya ini pembahasan sholat Jumat ya, bukan sholat yang biasa, sholat yang lain. Tapi sholat, nah, tadi dikatakan khalifah pengganti itu harus sudah menjadi makmum. Dalam arti dia sudah takbiratul ihram sebelum imamnya keluar dari sholat. Syarat kedua harus makmum itu belum melakukan rukun daripada rukun sholat setelah imamnya batal ya. Setelah imamnya batal. Itu maksudnya setelah imam batal. Jadi imam keluar dari sholat, jangan baca fatihah. Jangan ruku, jangan itidal. Jika itu waktu ruku, jangan itidal. Jika itu waktu itidal, jangan diteruskan su sujud. Jika itu waktu giam, jangan baca fatihah. Kenapa? Nah, kalau mereka melakukan hal tersebut, berarti mereka dianggap meneruskan sholat Jumat tanpa syarat yang penting di antara sholat Jumat. Apa syarat sholat Jumat? berjamaah. Jadi salah satu syarat daripada sholat Jumat harus rokatul ula. Ini kan rokatul ula pembahasan tadi kan. Harus rokatul ula itu harus dalam keadaan berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat rokaat ula sendiri. Tidak boleh. Rokaat ula berjamaah. Kalau rokaat kuat tidak wajib. Oleh karena itu yang sholat Jumat kalau misalnya rokaat kedua mau niat mufa, rokah hukumnya boleh. Ya, misalnya rokaat kedua imamnya baca surat Al-Baqarah. Wah, daripada nunggu. Iya kan surat Al-Baqarah. Daripada nunggu imam sampai selesai. Ya lebih baik kita niat mufarakah ini bisa menjadi uzur kalau seperti ini. Kalau ada imam di masjid baca surat Baqarah. Boleh dia niat mufarakah. Dan itu dianggap sebagai uzur untuk mufarakah Dalam arti dia dianggap dapat pahala sholat berjamaah walaupun niat mufarakah karena apa? Karena dianggap uh, udur. Karena imamnya yang salah. Makanya kan imam tidak boleh membaca surat-surat pan surat-surat panjang tidak boleh. Kecuali harus ridho semuanya makmum. Satu persatu ditanya. Lafdon. Secara no. Nutuk secara lafad. Ridho, ridho, ridho, ridho. Semuanya ridho. Anda mau baca surat Baqarah lo ya. Ya ridho. Ridho semuanya. Baru boh. Boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Ya, kadang di antara mereka pernah sholat rokaat pertama baca surat Al-Baqarah, makmum sudah kesel. Dikira mungkin bacanya mungkin hanya sepersepuluhnya aja. Ini tidak tahu sepersepuluh lewat terus, sepertiga terus. Akhirnya kadung sudah separuh surat Baqarah sudah dilewati, pikirnya sudah diteruskan aja rokaat. Tahu-tahu rokaat kedua baca surat Al-Fil. <laughs> Ini bakorah sapi, alfil gajah. <laughs> Kalau filnya aja panjang kayak gitu, apalagi <laughs> niat mufa. Nggak tahunya alfilnya malah pen. <laughs> Ini sunnah baca surat bakoroh ketika sholat apa? Sholat apa? Kusuf wa Itu sunnah surat bakoroh Kalau kita mau ngamalkan sunnah itu. Kapan baca surat bakoroh sunnah itu? Sholat khusuf rokaat pertama baca surat Baqarah, kedua Maidah, Al Imron, Al Imron dulu Maidah, Anisa. Jadi selesai berapa jam itu? <laughs> Lumayan. Itu Habib Muhammad bin Abdullah Al Hadar, apanya eh, Habib Maryam, itu mengamalkan waktu di Rubat Madinah. Masya Allah yang sholat belakangnya lima soft, tujuh soft. Sampai selesai salam cuma satu soft yang bertahan. Tidak <laughs> kuat semuanya lah. Empat jam eh, kalau tidak lebih itu surat Baqarah. Ada guna tadi. <clears throat> Tadi sampai mana? Nah, kita bahas tadi, belum belum kita lanjutkan tadi ya. Nah, karena wajib hukumnya rokaat pertama harus 40 harus 40 orang. Nah, artinya apa? Ketika mereka, ketika itu mereka rokaat pertama dan ketika rokaat pertama kemudian mereka membaca rukun atau melakukan rukun berarti mereka melakukannya tanpa berjamaah karena itu mereka dianggap bah, batal jadi ketika imam rokaat pertama sholat jumat keluar dari sholat hendaknya jangan melakukan rukun langsung segera bahkan bukan hanya melakukan rukun lewat waktu aja yang cukup untuk melakukan rukun sudah dianggap batal harus segera harus ada yang ganti jangan cepat lambat, langsung harus segera ketika itu ada yang ganti. Ini yang dikatakan sini, agar tidak menjadi batal. <clears throat> Eh, Fa'in kanat fi rokaatil ula. Kalau misalnya mereka melakukan rukun, kalau mereka terjadi pada rokaat pertama, batalat akan menjadi batal sholatnya mereka. Liwujubil istikhlaf fiha karena wajib mereka untuk menentukan seseorang sebagai gantinya secara langsung. Aufisania kalau itu terjadi rokaat kedua Kedua, falah falah tabtul, tidak batal. Misalnya mereka sholat sendiri-sendiri pun hukumnya ya tetap tidak bah, batal. Walakin la tajuzu lahum niyatul iktidak bihi bal taktul bizalik. Bahkan tidak boleh di rakaat kedua ketika imam batal untuk mereka itu bermakmum dengan yang lainnya. Kenapa kalau mereka di rakaat kedua imamnya batal kemudian mereka bermakmum dengan orang lain misalnya seakan-akan itu membuat Jumatan yang ba baru. Dan membuat Jumatan yang baru hukumnya tidak dikatakan sini seperti itu. Kata uh, bal tabtul bizarik iswa kata dadil jum'ah karena sama aja mengulang sholat jum. Wa in hasolal infirat au niyatul gudba min ba'dihim. Bagaimana kalau sebagian yang ni, yang uh, infirat niat untuk sholat sen jadi, jadi imamnya batal kan di antara mereka mungkin ada niat mufarokon, niat sholat sen sendiri. Kalau itu rokaat pertama tadi kan hukumnya batal. Bagaimana kalau rokaat kedua? Kalau ada orang yang niat sendiri, ah, mana meneruskan sendiri aja. Atau ya, atau niatul kedua mimba dihim. atau di antara mereka, ah, anak mau bermakmum dengan penggantinya aja. Kalau rokaat pertama kan hukumnya ba batal. Fa'in bagi ya arbaun. Kalau masih ada tersisa empat 40 orang sahatil jum'atu lahum faqat maka hukumnya sah sholat Jumatnya. Wa illa batalat Jumatul kul fayu'idunaha Jumatan. Kalau tidak kurang, tidak tersisa 40 orang, maka hukum Jumat mereka semuanya menjadi dan mereka harus mengulangi sholat Jumat dari awal. Jadi kalau salah seorang di antara mereka ada yang niat sholat sendiri, salah seorang di antara mereka ada yang niat bermakmum dengan yang lain. Kalau tersisa 40, 40 orang sebagai syarat sahnya sholat Jumat, maka hukumnya sah. Bagi 40 orang tersebut. Wa illa ba batala Jumatul Qul. Amal khalifah. Sedangkan khalifah pengganti imam. Fa'in adraka ruku al-ulah. Ini rokat kedua ya. Kalau dia mendapatkan ruku rokaat pertama, ruku rokaat pertama, ma'al imami bersama imam, lafahu kemudian di rokaat kedua dia meminta imam meminta dia sebagai gantinya, fi'tidaliha bahkan walaupun di waktu rokaat pertama tapi setelah ruku dan ini di waktu itidal tamat jum'atuhu maka akan menjadi sah jum'atnya orang yang mengganti-gantinya imam itu kal muktadi nabihi sebagaimana sah juga sholatnya yang bermak, Wa ilah Wailah apa sini? Kalau dia tidak mendapatkan ruku, ya rukunya i, imam rokaat per pertama, maka hukumnya apa? Wa ila mulahum dunah. Maka akan menjadi sempurna sholat Jumat bagi mereka makmumnya, maka juga tidak sempurna, tidak sah bagi mereka bagi dia yang sebagai gan gantinya imam. Kenapa? Karena dia tidak sholat per, rokaat pertama bersama i, imam, imamul jum, jum'ah. Luat ya pembahasannya. Memang istihlaf ini termasuk pembahasan yang rumit juga. Untung karena kalian perempuan semuanya, jadi tidak usah panjang lebar sudah. Nanti kalau waktu sholat baru. Wa illa wa fi ismidil <coughs> wa fi ismidil ainen. Di dalam kitab Ismi, Ismidul Ainen ada namanya kitab Ismidul Ainen. Ya fi zikril khilaf baina syekhain menyebutkan tentang khilaf antara dua syaikhain. Ya, yang dimaksud adalah Ibn Hajar wa Imam Romli. Jadi Ibn Hajar Imam Romli kan selalu terjadi khilaf sampai dijadikan satu kitab masalah-masalah yang ada khilaf antara Ibn Hajar dengan Imam Romli dinamakan Ismidul Ainen fi khilafi syekh Sebutkan dalam kitab tersebut. Lau ahramal masbuk. anda kata masbuk takbiratul ihram ba'da ruku rakaatil ula setelah selesainya ruku rokaat pertama berarti dia tidak mendapatkan satu rokaat daripada sholat Jumat. Khalfal imam di belakang imam, Suma batalat sholatul imam. Kemudian imam sholatnya menjadi batal. La yajuz lihadal masbuk al istikhlaf inda Ibn Hajar. Maka menurut Ibn Hajar tidak boleh masbuk tersebut untuk menjadi imam. Oh, berarti tadi pendapatnya Ibn Hajar itu. Fatatim lahum du dunahu. Tidak boleh menjadi imam menurut Ibn Hajar. Kenapa? Ya, li'annahu yufawitul jum'ata ala naf. Karena kalau dia menjadi gantinya, gantinya imam, akhirnya dia menyanyiakan sahnya sholat Jumat ala nafsihi terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Izhartu tahsiliha an yudrika rokatan ma'al imam, imamil jum'ah. Karena syaratnya untuk sah sholat Jumat bagi masbuk, bagi masbuk, harus dia mendapatkan satu rokat bersama imam. Betul kan? Kalau dia datang di rokat kedua, hukumnya? Ya hukumnya masih dapat jum, dapat jumatan. Ya, Yudrik ya, rokaah ma'al imam. Tapi nah ini rokatan tapi itu kan syaratnya kalau sampai sah salam selesai kan gitu. Kalau misalnya rokaat kedua datang masbuk kemudian bermakmum dengan imam Jumat, itu kan syaratnya harus sampai sah salam. Kalau misalnya imam Jumatnya batal, tidak sampai salam, sebelum salam sudah bang, berarti makmum ini, masbuk ini tidak sholat bersama imam Jumat dalam satu rokaat sempur, sempurna. Itu menjadikan tidak sah menurut Ibn Hajar. Li'annahu itu jum'a ala nafsi. Ya, tasi tafsiriha an yudrika rokatan ma'al wa tamir ma'ahu ilas salam. tu. harus bersambung sampai salam. Wa hadza lam yastamira ma'ahu. Dan ini masbuk tadi hanya mendapatkan sebagian daripada rakaat kan, tidak sampai sah. Lakin lau taqaddama, tapi andai kata tetap dia maju, masbuk tersebut sahat Jumatul Qom. Makmumnya tetap sah dunahu, tapi dia tidak sah. Ini pendapat siapa? Imam Ibn Hajar. Wa inda Romli, Imam Romli mengatakan, Lo adrakal khalifah ruku asania. Andai kata pengganti imam itu mendapatkan ruku rokaat kedua. Wasajadataiha, cukup ruku kedua ber, sampai berlanjut sampai dua sujud ma'al imam. Tidak sampai salam, tidak harus sampai. Yang penting dua su, sujud selesai. Ketika tahayat, tasahud akhir misalnya, imamnya bah, maka menurut Imam Romli boleh menjadi khalifah. Tapi Ibn Hajar tidak boleh. Sumastahlafa adrakal jum. Tapi biasanya masbuk-masbuk Jumatan itu biasanya duduknya di di belakang. Gimana jadi khalifah dia? <clears throat> Ini kalau terjadi ya. Wafi Fathul Alam dalam kitab Fathul Alam sebutkan la khatabah sahsun. Andai kata seseorang menjadi khatib dalam khutbah Jumat. Wa arada an yuqaddima sahsan Kemudian dia ingin menggantikan orang lain sebagai imam. Liyusalliya bilqom agar salat bersama makmum yang lain. Fasartuhu maka syaratnya an yakuna mimman sami'al khutbah. Hendaknya pengganti imam ini harus yang mendengarkan khut khutbah dari awal sampai a. Wa an yanwiyal jum'ata dan hendaknya ketika mengganti imam untuk menjadi imam harus niat sholat jum'at ingkana minal arba'in kalau dia termasuk dianggap daripada 40 orang yang menjadi syarat sahnya sholat jum. Wa ila bi ankana zaidan alar arba'in kalau misalnya lebih daripada 40 artinya yang sholat Jumat 100 orang, 200 orang lebih. falayus yusarat alaihi niyatul jum'ah. Tidak harus niat jum. Is ya juzu sholatul jum'ah khalfa musalli duhur. Misalnya dia niatnya sholat duhur ketika menjadi gantinya imam. Maka hukum sholat Jumat mereka tetap sah karena boleh sholat Jumat bermakmum dengan orang yang sholat wa yukrahu tapi hukumnya makruh ani an yakuna al khatib imam yang dimaksud makruh khatib harusnya menjadi i kalau khatib tidak menjadi imam maka hukumnya mak al istihlaf fi ghairil jum'ah ya kita lanjutkan istihlaf fi haril nah ini mungkin yang perlu kita kita bahas sampai betul-betul faham. paham Fa'inkan al khalifatu muktadian. Ya, ini surahnya imam batal dan kemudian keluar dari sholat. Ya, kemudian ada orang yang ganti. Gimana hukumnya ini? Fa'inkan al khalifatu jika orang yang menggantinya muktadian sudah ber sudah bermakmum dengannya wastaghlafa angkur bin kemudian si imam tadi itu memintanya untuk menggantinya secara langsung jangan ada jarak yang lama Au hayra muqtadin atau yang menjadi gantinya imam itu bukan orang yang bermakmum, masih belum takbir artinya. Belum takbir tahu-tahu imam sudah bah. Kemudian yang belum takbir ini jadi gan ganti. Wastahlafa fi atil ula. Dan dia diminta untuk mengganti imam tersebut di waktu rokaat pertama. Oh sari sati rubaiyah atau rokaat ketika daripada sholat yang ada rubaiyah yang ada empat jaza. Ini jawabannya. Hukumnya Jaza min khairi ni ya tanpa harus tajdid niat bagi makmum. Jadi diulangi lagi. Mungkin kalian suatu waktu misalnya imamnya bah batal. Kalau yang mengganti imam ini adalah makmumnya yang sudah ber bermakmum, maka boleh tanpa ada tafsir. Dalam arti boleh Walaupun itu rokat pertama, kedua, ketiga, ke keempat sekalipun. Jadi rokat berapapun tetap hukumnya bu? Boleh. Dan kedua juga mutakon, artinya mutakon tidak harus makmumnya niat tajdid, tidak harus memperbarui niat. Jadi tidak harus niat baru, oh anak mau bermakmum dengan imam sebagai pengganti ini, imam yang baru ini, tidak harus. Tinggal ngikuti aja, tidak harus tajdid nih niat. Ini artinya mutakon ya. Kalau yang menjadi ganti imam dalam sholat lima waktu biasa bukan Jumat, kalau yang mengganti adalah makmumnya, maka di situ boleh secara mutlak tanpa harus dipilih-pilih rokaat keberapa, tanpa juga harus memperbarui niat. Tapi kalau yang menjadi gantinya imam adalah orang yang belum sholat atau belum menjadi mak makmum, maka syaratnya boleh menjadi gantinya kalau itu di rokaat pertama atau rokaat ke tiga kalau jumlah sholat tersebut ada empat rokaat paham ya nanti akan lebih paham lagi kalau kita baca sedikit ini bawah jaza min hairi tajidniya wa ilmada qadru ruknin dan walaupun sudah lewat berjalan waktu cukup untuk melakukan satu rukun tidak masalah Bahkan walaupun diteruskan baca fatihahnya oleh makmum kemudian baru ada gan, boleh. Wa ini stahlafa khairal muktadi. Bagaimana kalau misalnya yang menjadi gantinya adalah khairal muktadi, khairal makmum, bukan orang yang menjadi makmum fisaniatin. Tadi kan boleh menjadi ganti walaupun bukan makmum tapi harus rokaat pertama atau rokaat ketiga dari sholat yang empat. Bagaimana kalau rokaat kedua? Wah ini fakir khairul muqtadi. Kalau misalnya yang menjadi ganti adalah bukan makmum dan itu terjadi di rokaat kedua. Mutlakon. Secara mutlak. Ausali sati maghrib. Atau rokaat ketiga tapi sholat. Jumlahnya bukan em, empat tapi tiga. Au rabi'ati rabi'ati ghairiha. Atau di rokaat ke empat. Bukan rokaat pertama atau ketiga tadi kan. Lam yasihah. Hukumnya tidak illa bitajdidi niat. Jadi kecuali kalau memperbarui niat. Niat baru, ana sekarang mulai niat baru untuk menjadi makmumnya orang pengganti ini. Baru, Pak, boleh. Tapi kalau meneruskan mengikuti gerakannya tanpa memperbarui niat, maka hukumnya tidak sah. Paham ya? Jadi kesimpulannya Ustadz ulangi lagi. Jadi bukan berarti tidak sah secara mutlak, tidak boleh. Tapi boleh cuma harus nih niat gitu aja. Jadi kalau yang menjadi makmum, yang menjadi pengganti adalah mak makmum maka boleh mutrakon. Boleh mutrakon baik ah, rokat pertama, kedua, ketiga, keempat. Baik niat memperbarui niat atau ti tidak. Kalau bukan makmum maka boleh juga untuk menjadi gantinya imam, boleh. Makmum batal, ada orang yang baru datang belum menjadi makmum. Eh, nanti aja ganti sudah langsung. Boleh kalau rokaat pertama. Atau rokaat ketiga daripada sholat yang jumlahnya empat rakaat. Atau juga yang mengganti imam makmum, bukan makmum, orang baru masuk, bukan makmum, dan dia mau mengganti imam pada rakaat kedua atau ketiga tapi jumlah rakaatnya tiga atau rakaat ke empat boleh juga tetap tapi harus makmumnya memperbarui niat. Jadi tiga keadaan di situ. Boleh dalam tiga keadaan. Makmumnya harus memperbarui niat. Kalau makmum tidak memperbarui niat untuk bermakmum dengan pengganti, maka sholatnya makmum dianggap bah, batal. Paham sekarang ya? Nah, sekarang yajibu alal masbuk al mustahlif fil jum'ati awairiha bagi masbuk yang menjadi pengganti dalam sholat Jumat atau sholat yang lain. Mura'atu wajib atasnya untuk memperhatikan nadam solati imamihi. Memperhatikan bentuk dan cara solat imamnya. Artinya apa? Makmum yang menjadi pengganti ini harus menyesuaikan solatnya imam. Jangan menyesuaikan solatnya di dia. Karena kan kita katakan tadi. Bisa jadi solatnya pengganti dengan solatnya imam ber berbeda. Kan boleh tadi. Yang belum solat aja boleh jadi i imam. Makanya kita katakan tadi kalau rokat pertama. Kenapa kalau rokat pertama? Karena tidak ada masalah. Karena sholatnya sah. Sama kan gitu ya, rokat pertama. Terus ada orang belum sholat, belum makmum, belum takbir. Jadi pengganti. Ya tidak ada masalah. Seakan-akan dia menjadi imam dari awal sholat. Atau di rokaat ke tiga tapi sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Empat rokaat. Kan tidak ada masalah. Rokaat ketiga, nanti dia penggantinya ini meneruskan sholatnya setelah dua rakaat tasah tasahud ya kan tasahud keberapa <clears throat> tasahud keberapa ini tasahud pertama buat imam tasahud keberapa buat makmum tasahud kedua buat makmum nah ini bagi makmum nantinya boleh dia niat mufah rokok boleh juga menung Jangan ikut nambah ya. Nanti imamnya nambah. Imamnya harus nambah. Wah, ini su sudah dua rokaat bagi imam tadi ini. Ah, berarti anak salam. Batal. Imam harus nambah dua rokaat, Tapi makmum harus nunggu. Tapi kan sholatnya sesuai kan. Hanya nunggu aja makmum itu. Nunggu sampai dua rokaat selesai. Imam salam baru makmum ikut salam. Ya, kalau itu rokaat ke tiga. Kan gitu, tidak ada masalah. Coba kalau kita katakan itu rokaat ketiga tapi sholat maghrib. Terjadi di rokaat ketiga sholat maghrib. Imam masuk di situ. Bagi imam itu rokaat per pertama kan. Bagi makmum itu rokaat ketiga. Berarti setelah imam sujud kedua mestinya makmum apa? Tasahud. Imam berdiri. Ini sudah berbe berbeda. Kalau tadi sama-sama tasah tasahud. Nah, itu yang membuat berbeda di situ. Ya boleh tetap, tapi harus niatul ik, ik tidak. Kan tadi boleh, walaupun di rokaat ketiga atau rokaat keempat boleh. Cuma makmum harus niat ik, tidak. Jadi tetap boleh, tapi makmum harus niat ik tidak. Itu huk bedanya. Itu aja niatul ik, Nah, kalau dia niat ik tidak, apa apa? Nanti ketika imam meneruskan berdiri rokaat kedua, tetap makmum nunggu di waktu tasah tasawuf sampai selesai salam baru makmum ikut salam tapi boleh juga niat mufah barakah. yang jelas ya sekarang <clears throat> yajib ya al masbuk al mustahrifil jum'ah wa khairiha mura'atun nadmi solati imami fayaknub nah ini muskilahnya kadang-kadang kunutnya ini kalau misalnya dia bukan makmum rokaat ke berapa? Rokaat kedua. Rokaat sholat suh di waktunya rokaat kedua mestinya ketika ididal kunut kan gitu tapi imamnya itu rokaat per pertama masa imam kunut nah boleh jadi imamnya mah langsung su sujud makmum tidak usah kunut atau tukut kunut dengan kunut yang muhtasor kan boleh cuma kunut itu boleh dengan membaca Allah maufirli ya hafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Cukup. Yang penting ada sana, ada doa, ada pujian, ada doa. Allah maufirli doa, ya hafur sana pujian kepada Allah. Ya, Allah warhamni ya rahim. Ya, uh, Rabbana atina fid dunya hasanah, afil akhirati hasana wa ada benar Ini hanya doa, doa enggak cukup. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal cukup apa ndak? Annaka antal wahab ada sah? Sana. Nah, itu cukup kunut itu ndak harus wa hadina fiman hadait. Ya, itu yang sempurna, yang afdal karena Rasul kebanyakan pakai lafaz tersebut. Tapi ndak harus. Di situ kan ulama Madinah fiman hadait ada doa sampai wa barik fakina bi rahmatika sarama fa innaka taqdi wa la Ini sah sana. Nah, yang penting ada doa, ada sana, kemudian diakhiri dengan sholat salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta sahabat-sahabat sahabat-sahabatnya. Jadi misalnya mau baca kunut pun makmumnya boleh. Tapi jangan kunut yang panjang nanti ketinggalan dari i. Cukup dengan kunut yang muhtasar. Ah, Fayajib alal mana tadi? Yajib alal masbuk al Mustahli, fil jum'ah khairiha. Mura'atu nabi salati imamihi. Oh artinya di sini imam tersebut harus menyesuaikan solatnya i imamnya. Fayaknud berarti dia harus ketika itu kunut di sini. Nah, ini berarti harus kunut. Berarti kalau terjadi di waktu sholat subuh dan itu rokaat kedua bagi makmum dan itu rokaat pertama bagi i maka imam tetap harus ku kalau itu terjadi rokat pertama kan tidak ada bedanya fayaknut maka imam harus kunut untuk menyesuaikan sholatnya imam wayatasahad fi ghairi maudi'ihi dan makmum juga harus tasahud walaupun bukan waktu bukan waktunya berarti termasuk maghrib tadi itu kan kan rokat pertama tadi bagi makmum tapi bagi imam sudah anggaplah rokat ketiga tasahud akhir ya harus tasahud akhir Menyesuaikan. Nanti dia baru selesai makmum baca tasawuf baru bah, bangun. Wa yusir ilaihim bima yufhimu faraha salatihim. Dan kemudian setelah membaca tasahud, imam itu kan menyesuaikan baca tasah, memberi isyarat kepada mereka bahwasanya mereka sudah selesai sholatnya. Boleh artinya niat mufarokoh salam sendiri Walahum firaku. Ya, walahum firaku. Boleh bagi mereka, bagi mereka niat mufarokoh bila karoha tanpa ada hukum mak karena niatul mufarokoh aslinya hukumnya mak makro aslinya tanpa udur ya as hukumnya makro dan menghilangkan fadilah sholat ber wanti idaruh tapi juga boleh menung menunggu liusallimu ma'ahu wahu afdal bahkan menunggu dikatakan lebih af wa yajuz istikhlafu man la ya'rif nadma sholatil imam fil asoh Tadi kan kita katakan bahwasanya imam yang menjadi ganti harus menyesuaikan sholatnya imam yang asli. Bagaimana kalau imam yang baru datang tidak tahu ini rokaat keberapa? Misalnya dia jadi ganti, dia baru masuk, dia masuk situ, dia tidak tahu ini rokaat pertama bagi imam apa rokaat kedua. Kalau rokaat kedua berarti tasahud kan? Setelah sujud nantinya, sujud kedua dia tasah. Kalau rokaat pertama langsung ber. Gimana ini? Padahal dia tadi harus menyesuaikan sholatnya apa dikatakan sini? Wahina idin yurakibul makmumin. Jawabannya wahina idin yurakibul makmumin. Apa yurakib? Memantau. Lihat sedikit-sedikit ngelirik. Ya. Sedikit-sedikit melirik ke belah. Lihat kira-kira gerakan makmum ini apa langsung berdiri? Apa dong? Kok kayaknya mau berdiri semuanya, siap-siap semuanya nih. Berarti ini rokaat pertama. Berarti langsung berdiri. Yurakib al-ma'mumin. Fa'in hammu bil qiyam. Sebutkan. Kalau mereka terlihat mau berdiri. Allahu Akbar. Jadi takbir dulu tidak apa-apa. Allah Akbar. Lihat mamunya. Ini mau berdiri apa mau duduk? Kalau terlihat mereka mau berdiri. Oh berarti rokaat pertama. Ya. Fa'in hammu bil qiyam. Awil ku'ud ahum. Iku. Walaupun tidak sesuai dengan sholat. Sholatnya. tapi ahum ngikuti. Wala yunafi dzalika qauluhum innahu la yarji li qauli ghairi wa fi'li Bagaimana ini? Apakah tidak bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan? Bahwasanya tidak boleh seseorang berpegangan dan berpatokan kepada orang lain dalam menentukan sholatnya. Baik itu ucapan orang lain atau pekar wa ingka suruh walaupun bah seperti sih sebutkan taklik mas tisak firukun merakani sholat seperti ragu dalam rukun sholat apa sudah itidal atau belum apa sudah sujud atau belum tidak boleh mengikuti orang harus sesuai keyakinannya masing fala li qawli wa fi'lihi tidak boleh mengikuti pendapat orang lain wa in kasuru walaupun bah illa idza balahu adada tawatur fa li kecuali kalau banyak sampai pada batas ada tawa maka boleh mengikuti pendapat mereka wa kadzali fidhim bahkan mengikuti gerakan mereka menurut Ibn Hajar Nah, li'anna hada mustasna di darurah. Nah, ini tadi kita katakan mengikuti mereka kan makmum lihat gerak apa enggak. Padahal mereka enggak sampai ada dut. tawatur. Tapi hukumnya diperbolehkan karena apa? Karena daru Wa ulima min kaulina salihan lil imama. Tadi kan kita katakan yang menjadi ganti imam harus memenuhi syarat untuk menjadi imam. Anahu la taqaddama ghairu salih. Kalau misalnya yang maju menjadi pengganti adalah orang yang tidak pantas menjadi imam ka ummi, seperti orang yang yang tidak bisa membaca surat fa wa imra'atin atau perampu makmumnya lah tabtul salatuhum. Akhirnya salat mereka jadi inna wal tidak bihi kalau mereka niat bermakmum dengan imam ter, La yajuzul istikhlaf qabla khurujil imam dan tidak boleh mengganti imam sebelum imam keluar dari salatnya. Tidak boleh ya. Jangan dilihat imam ini kok bacaannya ini. Ya, misalnya tidak fasih dan tidak menyenangkan bacaannya. Ah, makmu nyuruh orang lain, dia ajak gantinya. Ayo, ayo, biarkan imam itu soal sendiri. Hukumnya tidak, Bu. Ini yang pertama. Waman qaddamuhu aulah miman qaddamahul imam. Dan yang ditentukan sebagai pengganti oleh makmum lebih berhak, lebih utama daripada yang ditentukan oleh i, imam. Malam yakun rotiban. Selama imamnya bukan imam yang roh ratib yang sudah ditentukan sudah jadwalnya artinya. Wa fi ismidil ainin qala syarih walil imam an yaktadiya bi akhar. Boleh bagi imam dia bermakmum dengan orang lain setelah dia ta'akhurihi anhu setelah dia mundur untuk menjadi i ta'akhurihi anhu mundur dari tempatnya fil makan wa yuridu anil imama dan kemudian berpaling daripada tugasnya dia sebagai fayasiru al ma'mumun muqtadina biman bihim tab'an lahu inda Ibn Hajar boleh jadi kalau misalnya imam Mungkin suaranya sudah tidak kuat untuk menjadi dia mundur dengan sendirinya. Dan kemudian menentukan orang lain untuk maju, ya kan? Maka hukumnya bo boleh. Ya itu cerita Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi itu. Yang Sayyidina Abu Bakar artinya jadi imam, mundur dan kemudian memerintahkan Rasul SAW, persilahkan Rasul SAW untuk menjadi imam. Indai bin Hajar li'annahu istikhlaf wa huwa la yahtat al-ma'mumun fihi li niyati iktidak bisani dan tidak perlu untuk niat ik iktidak. Yang terakhir istikhlaf fil khut tapi sudah waktunya ya. Kita lanjutin yang akan datang. Al-fawaid, Bapak-bapak. seratus Saminah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idah ats-tsaminah. Pembahasan tentang sholat. Faedah yang kedelapan 8 ruwiya marfu'an. <clears throat> Diriwayatkan dengan sanat yang marfu yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal ma yuhasabu bihil abdu. Ketahuilah bahasanya amal pertama yang dihisap nantinya dengannya seorang hamba yamal kiamati di hari kiamat as adalah sholatnya jadi artinya kita nanti di hari kiamat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing dari kita punya ya uh, pekerjaan dan ucapan yang kita lakukan dari semenjak baleh dihisap dari semenjak dari semenjak baleh sudah masuk dalam buku dan catatan amal kita yang baik ataupun yang yang jelek jadi yang baleh-baleh sudah harus ngerti dan sadar bahwasanya dia harus menanggung dosa sendiri dia harus melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban itu harus dia niatkan ketika balik. Itu banyak yang teledor di situ. Nah, itu azam niat untuk melaksanakan semua perintah Allah dan niat dalam hati menjauhi semua larangan Allah itu diwajibkan ketika seseorang menjadi balai. Mungkin di antara kalian teman kalian yang belum balai ketika haid pertama kali, ingat ingatkan itu. Bahasanya ketika pertama kali balai, wajib dia menghadirkan dalam hatinya bahasanya dia siap untuk melaksanakan semua perintah Allah dan siap untuk menjauhi semua larangan Allah. Dan kalau dia tidak niat seperti itu ketika dia pertama kali balai, maka dia tiap hari berdosa. Tiap hari. Bagi yang ketinggalan, oh anak lupa tidak niat. Sekarang niat boleh. Ya. Jadi niat dalam hati anak siap melaksanakan semua perintah Allah dan siap menjauhi semua larangan Allah. Itu hukumnya wajib. Dan mungkin banyak di antara mereka yang tidak nger ngerti. Sebagaimana juga seperti orang yang mau sholat misalnya. Kapan <clears throat> sholat itu menjadi wajib? Hah? Sholat wajib kapan? Ketika masuk waktu? Ketika masuk waktu sholat. Ya, ketika masuk sholat waktu sholat sebenarnya tidak harus langsung sholat kan? Boleh diundur. Tapi ingat, kalau misalnya mau diundur, tidak mau langsung sholat, itu harus ada azam. Ada niat dalam hati, Ana mau melaksanakan sholat nanti. Ana mau melaksanakan sholat nanti. Iman nanti Ana sholat nanti di masjid. Ana nanti sholat dengan teman. Ana nanti sholat jam 2. Ana nanti sholat sebentar lagi. Ana mau masih ngobrol sebentar lagi. Setelah ngobrol selesai, Ana mau sholat. Yang penting ada niat. Jadi ketika masuk waktu sholat, ada dua pilihan. Allah Akbar, Allah Akbar. Langsung dia melaksanakan sholat. tidak pakai niat lagi sudah. Karena dia langsung melaksana, melaksanakannya. Atau pilihan kedua, kalau dia tidak mau langsung sholat, harus dihadirkan ketika itu dalam hati. Allah Akbar, Allah Akbar. Ah, anda nanti mau sholat di musola. anda nanti mau sholat dengan teman. Ah, anda nanti sholatnya di tengah-tengah waktu. Itu harus ada. Kalau tidak ada, berarti dia dianggap berdosa. Walaupun kenyataannya dia nantinya sholat, tetap dia dosa. Kenapa? Karena itu wajib. Dia tidak sholat langsung, dia juga tidak niat melaksanakan sholat. Walaupun nantinya di tengah-tengah waktu atau mungkin atau mungkin di akhir waktu dia melaksanakan sholat, tapi dia dosa selama dia tidak ada ni niat. Jadi boleh mengakhirkan sholat kalau ada ni niat mengamalkan atau melaksanakannya nantinya pada waktu-waktu yang dia inginkan. Yang penting jangan ah niat mau sholat subuh tapi niatnya nanti jam 8 pagi. Nah, hukumnya doh Ya, ini niat melaksanakannya sebelum keluarnya waktu. Nah, jadi ada ada azam yang wajib khos, ada azam yang wajib am. Azam azam yang wajib khos itu ketika masuk waktu sholat. Azam yang wajib khos, yang am adalah ketika ba balai melaksanakan semua perintah Allah termasuk sholat, puasa Ramadan dan yang lain-lain. Menjauhi larangan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu azam wajib ketika balai. Ya, dan setiap seseorang yang sudah balai, berarti sudah ada catatan buku amalnya masing masing. Kalian tadi siang pernah hibah tertulis di situ fulan hibah fulan mengatakan dengan ucapan begini begini begini. Kalian pernah berbohong tadi sore tertulis fulan sudah berbohong. Mayal fidu min illa ladehi. rakhibun ajid la yuhadiru sahiratan wala kabiratan tidak meninggalkan kitab kalian itu tidak meninggalkan dosa kecil ataupun dosa besar, amalan kecil atau amalan besar ilah asuha kecuali pasti dihitung dan dihisap nantinya di hari kiamat. Maka itu saya Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah ya kita hari ini kita telah melakukan kebaikan apa? Kita hari ini sudah berapa rakaat kita sholat sunnah? Kita berapa ayat berapa halaman baca Al-Quran, kita sudah berapa kali zikir kepada Allah, ya, dan sebaliknya dosa, berapa kali kita berbuat dosa hari ini. Ya sudahkah kita bertobat kepada Allah semata dihisap daripada nanti di hari kiamat dihisap termujian kita ternyata mendapatkan keburukan di saat itu ya Allah anak nyesel ya Allah anak mau kembali lagi ke dunia anak tidak mau ngulangi lagi bisa hanya penyesalan aja tapi tidak bisa kembali Nah, lebih baik kan kalau sekarang menyesal, ya Allah ternyata setelah kita hisap-hisap amalan kita seharian, dosa kita banyak, amalan kita sedikit nyesel, ah, kita bisa memperbaiki, bisa bertobat kepada Allah, bisa lebih semangat untuk esok hari berbuat amal lebih ba ya, lebih banyak dan lebih baik. Ya, kalau kita hisap, karena ada Haris Al-Muhasibi, seorang ulama. Dikatakan Al-Muhasibi karena apa? Karena dia selalu setiap hari menghisap amalnya seharian. Tiap malam dihisap-hisap. Anda telah melakukan kebaikan ini, Anda melakukan dosa ini. Jadi kalau kalian misalnya punya catatan amal sendiri di buku kalian, di diary kalian ya, tulisan harian ya, jangan cuma cerita-cerita, tulis amalan kalian. Insya Allah kalian akan berat untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena akan kalian catat nanti. Anak dosa hibah fulan, anak dosa do bohong, anak dosa begini. Akan tercatat, kalian akan ingat terus. Ya, ketika kalian akan pasti kalian tidak akan ridho dan tidak akan membiarkan diri kalian akan berlumuran dengan do, dosa. Karena al-hisab hak. Hisab itu hak sesuatu yang pasti terja, terjadi. Dihisab seorang hamba nantinya di hari kiamat dan itu hak pasti akan terjadi kepada diri kita masing masing-masing. Baik yang baik ataupun yang jel. <clears throat> Yang pertama nantinya dihisab tentunya adalah sholat kita. Kalau sholat kita menjadi baik, sholat hasairu amali. Maka amal yang baik biasanya akan menjadi baik. Kenapa? As-sholat tanha anil fasai. Biasanya kalau seseorang sholatnya baik, biasanya insya Allah tidak ada dosa, tidak ada maksiat kepada Allah SWT. Kalau kita sholat tapi kita masih maksiat, berarti sholat kita yang kurang sempur. Berarti sholat kita yang kita salahkan, jangan kita salahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sholat, kau masih maksiat, aku sholat, kau masih berbuat dosa. Ya apa ini kamu engkau mengatakan ya Allah inna sholata tanha jadi jangan salahkan Allah, tapi salahkan sholat kita. Karena Allah inna sholata alif lam li ta'rif ini sholat tertentu tertentu. Apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat tertentu? Sholat yang memenuhi syarat. Memenuhi rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya dan adabnya dan hudud dan hu, husu. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak akan seseorang melakukan do. Bahkan sholat berjamaah aja tanda termasuk salah satu tanda seseorang berbuat dosa kalau dia ketinggalan sholat berjamaah dalam sholat lima waktu. Kalau dia ditakdirkan ya tidak sempat sholat berjamaah sholatnya sendirian berarti dia sudah melakukan dosa sebelumnya. Ma taraka abdun ma fatahu abdun sholatal jamaah illa bi bin irtakaba aw ma'ana. Tidaklah seseorang ketinggalan sholat berjamaah pasti kecuali karena sebab dosa yang dia laku lakukan. Ya, itu jaza saya biasanya al sayyah tajuru ila sayyah. Perbuatan dosa mengakibatkan orang terjerumus kepada dosa yang lain. Kalian dosa sekarang ini akhirnya akan melakukan dosa yang lain. Kalau tidak tobat langsung ya. Tidak tobat lagi dengan dosa kedua pasti akan melakukan dosa yang ke tiga Terus begitu. Sebaliknya al-hasanah. Al-hasanah tajuru ila al-hasanah. Melakukan kebaikan akan diberi taufik dan kekuatan oleh Allah melakukan kebaikan yang lain. Nanti kebaikan kedua mendatangkan kebaikan yang ketiga dan seterusnya. Nah, oleh karena itu jangan meremehkan kebaikan apapun walaupun itu mungkin di mata kita adalah kebaikan yang kecil, kebaikan yang sepele. Tapi bisa jadi kebaikan yang sepele bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar karena ya juru ilalah. Nah, dan sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, cepat-cepatlah bertobat dan cepatlah kita berbuat kebaikan. Wa bi'is sayyata, hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka insya Allah niscaya kebaikan tersebut akan menghapus daripada kejelekan. Dan kemudian kebaikan yang kita lakukan selain menghapus juga mendatangkan kebaikan yang la, yang lain. Ya, oleh karena itu sholat di sini punya patokan yang e, besar ya, dalam menentukan amal seseorang, kebahagiaan seseorang, apa dia min ahlil jannah ataupun min ahlin. Nah, tidak ada, tidak ada tempat yang lain di surga ya. Kalau kalian tidak masuk surga, ya siap-siap untuk masuk. Nah, kalau kalian selamat dari neraka, pasti kalian akan masuk surga. Ya, insya Allah kita semuanya min ahlil karena amin ya rabbal. Jadi fa'in solahat sholahasa iru amali. Kalau misalnya solahat menjadi baik sholatnya sholahasa iru amali. Yang lain amalnya insya Allah akan menjadi baik. Wa in fasadat tapi kalau sholatnya sudah jelek dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala fasadasa iru amalihi. Yang kesembilan, Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahla baiti hidikun amarahum bisalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya beliau ini kalau misalnya keluarganya mendapatkan kesempitan dalam rizki, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat. Kemudian Rasul membaca ayat ini wa amur ahlaka bisolah wastabir la nas'aluka nahnu al akibatu lid Ya, artinya di sini di dalam kandungan ayat ini dikatakan di sini yang diminta dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita menjalankan ibadah sholat dan memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Lanas alul kariskon kami tidak menuntut kalian untuk meminta rezeki, mencari rezeki jangan. Pemamin dabatin fil ardi illa Allah. Semua ya yang hidup di atas bumi ini semuanya sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu taala. Tinggal kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Ibadah. La nas rizqan nahnu narzuquk katanya Allah Subhanahu taala. Kami akan merizki-rizki. Yang penting laksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah, insya Allah pun Allah akan memberikan kepada kita sesuai keinginan kita. Yang ke-10, An Asin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuru ala babi Fatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati pintu daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Idza kharaja li salatil fajr. Untuk keluar ke masjid melaksanakan salat subuh. Sebelum Rasul masuk masjid, tapi Rasul terlebih dahulu melewati pintu rumah daripada putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala Apa yang dilakukan oleh Rasul hanya mengingatkan aja. Wa yaqul as shala ya ahlal bait. Salat salat wahai ahlal bait. Salat wahai ahlal bait keluargaku, salat. Diingatkan salat. Ini yang dipentingkan oleh Rasul. Rasul SAW tidak memperhatikan keluarganya dengan hal yang duniawi, enggak. dia dipikirkan duniawinya. Rasul tahu, ya, kehidupan Sayyidina Fatimah Zahra bukan berkelimpangan dengan harta. Bukan juga dengan hidup berfoya-foya, hidup dan kenikmatan, tidak. Ya, Sayyidina Fatimah Zahra dalam kehidupan yang seder, seba sederhana. Dan Rasul bukan tidak tahu, Rasul tahu. Oleh karena itu Rasul Alaihi sallallahu Wasallam kadang-kadang sampai kasihan Sayyidina Fatimah Zahra kalau dapat makanan dibawa kepada Sayyidatuna Fatimah. Karena Rasul tahu Sayyidatuna Fatimah bukan orang yang kelebihan makanan, tapi ke Jadi kadang-kadang pernah Rasul ketika <clears throat> kekurangan atau kelaparan merasakan perutnya yang lapar, kemudian Rasul keluar dari rumah untuk mencari makan. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ditanya oleh Rasul siang-siang hari yang panas ini, kamu keluar dari rumahmu wahai Sayyidina Abu Bakar? Ya, ya Rasulullah, aku dalam keadaan lapar, aku ingin cari makanan. Oh kalau begitu yang membuat kamu keluar itu sama denganku. Ternyata Rasul keluarnya sebabnya sama dengan sebabnya keluarnya Sayyidina Keluar lagi berdua mereka diajak Sayyidina Abu Bakar untuk berjalan. Keluar Sayyidina Umar bin Khattab dan ternyata Sayyidina Umar pun sama. Ditanya kenapa keluar? Karena aku ingin mencari jadi makanan di rumah tidak ada. Kadang-kadang Rasul SAW 10 hari tidak pernah hidup kompornya di rumah. Kadang-kadang. Hanya makan cuma air sama kur kurma aja. Kita kasih kurma sama air, jangankan 10 hari, satu hari aja sudah teriak-teriak ngadu ke sana ke sini kan. Ketinggalan asak satu kali aja sudah ribut. Futur sudah ketinggalan sudah ribut. Ya, Rasul saw sampai kadang 9 10 hari. Seluruh rumah istrinya tidak ada makanan, tidak pernah hidup di kantor. Bukan hanya satu rumah istri tidak, tapi seluruh rumah istrinya tidak pernah hidup kantornya apa kompornya selama itu juga untuk memasak maka makanan. Nah, ketika Rasul SAW bersama, bersama kedua sahabatnya pergi ke rumah salah satu daripada Ansor, maka disitulah Rasul SAW diberikan hidangan oleh orang Ansor tersebut. Diberikan minuman yang enak, di kemudian diberikan rutop kesenangan Nabi Shallallahu Alaihi Kemudian disembelihkan kambing yang masih kecil, masih muda, dan dipanggang kambing tersebut. Sehingga Nabi keluar dari rumah tersebut dalam keadaan Nabi sempat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, kamu sekarang merasakan kenyang? Iya Rasul. Ya Umar, kamu merasakan kenyang? Iya Rasul. Dan ketahuilah wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang kamu makan hari ini pasti akan dihisab di hari kiamat nantinya dia. Tanya Sayyidina Kemudian Rasul meminta untuk membawa sebagian daging tersebut dibawa untuk diberikan kepada Sayyidina Fatimah Zahra karena berapa hari sudah tidak mencicipi makanan, tidak merasakan makanan Sayyidina Fatimah. Dalam kehidupan sederhana. Ya, begitu juga uh, Sayyidina, Fatimah di Zahra ketika kita tahu meminta pembantu padahal Nabi SAW punya budak yang dibagikan kepada sahabat yang lainnya. Tapi Nabi tidak memberikan kepada Sayyidina Fatimah di Zahra. Bukan karena Nabi tidak kasihan, tapi itulah Nabi SAW tahu kalau diberikan harta yang luas diberikan uh, eh, rezeki yang lebih-lebih, akhirnya akan lupa dan lalai daripada all akan lupa daripada sholat, akan lupa dan tidak semangat beribadah. Bahkan kalau sudah kenyang biasanya kebawaannya hanya maksiat, ya, irajaat jawarih sabi'a al batin Kalau sudah dalam keadaan kenyang, kalau dalam keadaan lapar, ya anggota badan kita, eh, perut kita, ya Ida'ja al batan sabi'at al-jabari. Kalau perut kita dalam keadaan lapar, maka anggota badan kita akan menjadi kenyang. Dalam arti apa? Kenyang untuk tidak berbuat ma. Dan sebaliknya, idza ad al-jawarih, idza sabi' al-batan ja'at al-jawarih. Kalau perut kita menjadi kenyang, akhirnya anggota badan kita menjadi lapar untuk ber bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali mengatakan masabitu qad illa hamamtu bil illa fa'altu ma'siyah au hamamtu biha. Aku tidak pernah kenyang kecuali aku berbuat maksiat ketika kenyang atau minimal aku ada niatan, ada pikiran untuk berbuat maksiat ketika aku merasakan kenyang. Ya, oleh karena itu Rasul tidak ingin keluarganya itu dalam hidup berlimpahan dengan harta, rezeki enak tidak. Ya, termasuk itu yang tidak diinginkan oleh Said bin Musayyib. Said bin Musayyib <clears throat> mempunyai putri dan putrinya ini dilamar oleh raja. Ya, khalifah ketika itu, Amirul Mukminin zaman itu, Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah ketika itu di zamannya. Diminta dilamar untuk anaknya, Walid. Tapi Sayyidina Said bin Musayyib menolak. Kalau kita diminta anaknya raja, itu kan kebanggaan. Wah, Bangga kita, sebarkan kemana-mana sudah. Kita banggakan dengan ke, kepada orang lain. Tapi Said bin Said malah menolak. Tapi orang-orang itu heran. Dan ternyata hanya dinikahkan dengan siapa? Pernah suatu waktu Sayyidina Said di majelisnya ini kok tidak melihat pemuda yang biasanya setiap eh, waktu hadir istiqomah hadir majelisnya Sayyidina Said bin Said Kok tidak pernah melihat? Ditanya-tanya ternyata ada kabar bahwasanya pemuda itu sedang takziah, sedang dalam kesedihan karena istrinya meninggal dunia. <clears throat> Jadi masih muda, tapi istrinya meninggal dunia. Akhirnya tiga hari setelah itu baru datang ketemu lagi. Ya tanya Abdullah bin Abi Wada'ah namanya. Ya Abdullah bin Abi Wada'ah. Berapa hari kamu ya, jadi menjelaskan alasannya aku sibuk mengurus jenazah istriku. Oh ternyata Allah ajarakum ini. Nah, bagaimana kamu sudah nikah lagi apa ndak? Oh, bagaimana aku mau nikah lagi kok secepat itu? Mau nikah aja anda ndak mampu sekarang ini. Karena aku tidak memiliki apa-apa. Enggak punya apa-apa. Akhirnya Sayyid Said mengatakan, bagaimana kalau aku tawarkan untuk kamu, aku nikahkan kamu. Katanya saya, Abu Abdul Habib, siapa yang mau nikahkan putrinya denganku? Sedangkan aku ini orang miskin, orang biasa, tidak punya apa-apa. Aku yang akan nikahkan denganmu. Aku yang mau nikahkan kamu. Dengan siapa? Dengan putriku. Kaget dia dengan putrinya sendiri yang dilamar oleh anak oleh anak raja. Tapi aku nak punya apa? Hana aku punya dua dirham aja, dua keping dirham aja, murah dirham. Ya sudah, tidak apa-apa, walaupun dengan dua dirham sebagai maharnya, kita nikahkan sekarang juga. Panggil orang lain sekarang tidak pakai <laughs> ruwet ya. Kalau sekarang kan tidak bisa seperti itu. Dinikahkan ketika itu juga. Istrinya, anaknya tidak tahu, tidak tahu apa-apa di rumah dinikahkan dengan Abdullah bin Abi Wada'ah. Padahal dilamar oleh anak raja. Habis itu pulang dari setelah selesai dinikahkan, pulang ke rumahnya Said bin Musayyib dan Abdullah bin Abi Wahab pulang ke rumahnya. Dia lagi lagi bingung karena bingung kenapa kok sampai secepat itu semudah itu dia tahu-tahu menik menikah dengan seorang wanita putrinya Sayyidina Said bin Musayyib, seorang min khiyar tabi'in, min khiyar solihin. Pilihan daripada orang soleh. Pilihan daripada tabi, tabiin. Akhirnya tidak lama setelah dia bingung, duduk, merenungkan, ada orang yang ngetuk pintu. Ditanya siapa? Anak Said. Dia mikir Said siapa ya? Dia tidak pernah memikirkan Said bin Musayyib. Pasti dia pikir Said yang mana selain Said bin Musayyib. Kenapa? Said itu tidak pernah pergi keluar rumah kecuali ke masjid. Itu bertahap berjalan sekian puluh tahun. Tidak pernah kemana-mana kecuali ke masjid. Rumah masjid, rumah masjid. Bahkan Sayyidina Abdul uh, Said bin Musayyib 40 tahun istiqomah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. 40 tahun. Jadi kita berapa puluh tahun. Tidak <laughs> ketinggalan takbiratul ihram bersama. Jadi sampai terjadi fitnah di Madinah. Tentara ya-, Yazid bin Muawiyah mengirim Madinah membunuh sebagian daripada sahabat. Ribuan orang dibunuh. Dan termasuk dengan lancangnya mereka itu masuk ke masjid Rasul dengan kuda-kuda mereka sampai mengotori masjid Rasul. Tapi di situ orang-orang tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani ke masjid. Ilah Said bin Musayyib yang tetap bertahan di masjid sampai disiksa, di, tapi bertahan di masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu ada. Ternyata Said main langsung dijawab Said bin Musayyib. Tuh, kaget dia. Ternyata Said bin Musayyib dibuka pintunya. Ahlan bagaimana keadaan ente Zuhair? Nah, kok ente sampai datang ke sini? Kalau ada hajat biar anak yang datang. Oh enggak. Ya, kamu pantas untuk didatangi. Dan sekarang aku anak enggak mau malam ini kamu bermalam tanpa ada seorang yang mendampingimu. Dibawakan istrinya dimasukkan ke dalam. Ternyata bawa istri, anaknya. Malam itu juga langsung dimasukkan. Jadi ini <laughs> buat kalau ada gini nih. Buat apa ini ya? malam itu juga langsung di antarkan isinya, So. Tidak pakai acara apa, resepsi atau apa. Tapi tidak berani nih saya belum saya banyak ngomong dikit-dikit aja, kenalan aja mungkin. Sampai ibunya kasih kabar, dia kenalan sebentar, dia lari ke ibunya, tidak enak. Karena merasa asing kan, kok seperti ini. Dia pergi ke ibunya, ibunya dikasih tahu ini, ibunya kaget. Ya sudah, jangan kamu sentuh. Biar aku bawa, aku siapkan, aku be Aku dandanilah seperti itu ke perempuan kan. Sampai tiga hari baru kamu boleh menyan. Tuh, sekaligus. Saya Abdullah bin Awam mungkin hutang dengan tetangganya sih, untuk memberikan menjamu hidangan sekadarnya, seadanya sebagai kurang Ya, bagaimana ditanya di sini saya Edun Sayyid kenapa kamu menikahkan putrimu dengan orang yang miskin? Padahal itu sudah diminta raja. Anak raja ya yang akan menjadi lah raja. Sengaja aku melakukan. Karena aku tahu, aku mikir. Aku sudah betul-betul mendidik putriku ini menjadi putri yang solihah. Aku didik akhlaknya. Aku ajari fikih. Aku ajari hadis. Aku ajari ilmu agama. Sampai dia menjadi seorang yang berakhlak dan bertakwa kepada Allah. Dan mengerti ilmu agama secara luas. Makanya Abdullah bin Wabah ini sangat betul-betul heran ternyata istrinya alim dalam ilmu hadis alim dalam ilmu fikih, padahal seorang wanita. Nah, ketika aku dilamar putriku oleh seorang raja, aku mikir, kalau nantinya dinikahkan dengan putri dengan putra raja, kemudian hidup di istana, bergelimpangan dengan harta, dengan kenikmatan, segala sesuatu dilayani kan? Mau apa ngambil apa? Dilayani ini. Akhirnya hilang nasihat-nasihatku semuanya. Akhirnya tidak semangat lagi beribadah kepada Allah lalai daripada Allah dan aku tidak ingin itu hanya mendapatkan kenikmatan di dunia tapi lupa daripada Allah SWT sehingga menjadi orang yang sengsara di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dinikahkan dengan itu tapi tetap dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. ini bagaimana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dengan Sayyidina Fatih Fatimah Zahra yang dipikirkan hanya agama, yang dipikirkan hanya kebahagiaan akhiratnya, bukan kebahagiaan dunianya. Ya, sehingga di, sampai disempatkan oleh Nabi Sosam untuk datang melewati rumah Sayyidina Fatimah Zahra hanya mengingatkan untuk melaksanakan salat. As-salah ya ahlal bait innama yuridullahu yurhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum Allah, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan dari segala, segala musibah, segala fitnah, jadikan orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak Nabi Muhammad SAW bahagia dunia akhirat, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, ada hadinya kunia soleh hajami, ahli khair dunia wa ahli hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annanak